Kita terusakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammad bin Husain. Iklam rahimana wa huwa ke anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad a'lamaka iku merohna sapa mirsakno sapa nabi ka sira rofi adal hadis ing dalam ikhlas hadis. Anna Jibril saat Jibril alaihi salam inna masalan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi hadrati ashabi ana ing ngarepe sahabate para nabi. Innama yang mesti ngersakno sapa Jibril ayu alimahum ing yen to ngeruhno sapa Jibril hum ing para ashab amradinihim ing urusan agamane para sahabat. Fayam bagi mongko saikja al muslimin apa ya alamu yang to ngerti sapa al muslimin hu ing amradinihim. Terus eh, pikirannya saya al ajuri bahwa Jibril menanyakan Islam dengan niat mengertikan Islam kepada para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Jibril itu buatan takok carane juga. Saya ingin wong ketakok kiai itu salah alamat. Uang alim takok carane suga, Ini jadi bupati, terus carane untuk duit agak. Uang alim dhewe rapat titik duit kita kok. Kadang kalau gitu sewani tiang. Gus, Gus kalau bujuk kalau kata carane rukun bi. Wong kiai ini orang wani buat kok takoki carane rukun. <laughs> Jadi intinya ini pertanyaan itu juga kita pelajari. Jibril niku tangkret Artinya yang perlu dengar ini itu urusan apa? Agama. Tapi kita punya masyarakat yang kadang tanya ini sesuatu yang sifatnya hadun nafsi. atau kiai itu rapati seneng jabatan, kadang kita kok itu yang carane jadi bupati. Nak jadi bupati salami tembelam orang juta, nak jadi dadi darani ini ngobos. Seloro kabeh jadi kiai. Lan kula seneng nak terkenal donga kalau ora mandi mergo nak mandi repot jadi dukun ini <laughs> aniki repot kalau gak ada cerita tentang Pak Hamid Pasuruan diceritani bapak kulo. Bapak Nurian lami ngaji kalian ke Hamid. Jadi Dewi beliau soleh zaman akhir gue repot hisape gede. Ya. nggak terkenal ngane mandi terus wong kepen suge marani kiai, kepen wayoh marani kiai, kepen jabat marani kiai. Terus ngekei duit. ngemari hisap tok mergo agama sudah dikonversi sebagai materi. Mengenai beliau pernah menangis. Aku soleh solehku ini golek Allah kok jadi wong sowan ngekei duit ngekei gula terus Sumpah intinya semua yang ditanyakan itu urusan apa agama. Maka kata Imam Syekh al Ajuri seharusnya pertanyaan itu ya urusan agama dan yang harus diketahui ya urusan agama. Maka orang Islam yang harus diketahui ya urusan agama. Terus kalau wau istifata kalian Gus, kalau sak kelas kalian Gus Munib. Jadi orang itu makanya saya ngaji itu pede di depan umum. Karena kalau salah ya dibenarkan Gus kalau benar juga yang akeh. Tapi nak ngaji mbek wong loro dhewean iku terus kok cocokan. Nak salah joko kodo-kodo ya kan. <laughs> Jadi memang ilmu itu suka yang mutawatir saya karena validitasnya jelas. Makanya dulu itu dikaji hadis kok nggak mutawatir itu tidak mutu paling firrut batil ulia tentu yang apa mutawatir dikatakan bi hadrati ashabi atau ketika nabi khutbah apalagi pidato nabi di hajatil apa wada sehingga hadis ahadi itu banyak yang masalah karena satu ada subjektivitas rawi kalaupun soha itu ada subjektivitas rawi seperti yang diceritakan Gus tadi Abu Dhar itu orangnya soleh tapi punya subjektivitas kesolehan yang sangat individualistik sehingga beliau diasingkan sama Sidina Utsman di Robadah gitu karena apa kesalehannya ini bikin publik tuh agak gaduh nggak kebayang kalau para sahabat tuh ngikuti siapa Abu Dhar karena ada kesalehan pribadi yang mengganggu kestabilan publik jadi Abu Dhar nanti kan diberi kesempatan pidato sening dunia orang di duit rapopo gak badek gak popo gak pidato gak purep mau sedih lu Wah itu kan um fikir fakir kabeh. Oh, ora iso gawe acara pengajian itu. Sehingga kesalahan-kesalahan pribadi itu ya ya dianggap Abu Dhar Soleh itu urusan beliau. Jadi tapi kalau umum kan standarnya jelas apa? Standarnya apa? Jelas. Ya saya teruskan. Jadi eh, bihad roti asabi itu merasa kata kunci karena pentingnya mutawatir. Terus menyangkut pertanyaan tadi yang yang Gus Yofur bilang nggak semua pertanyaan harus dijawab. Sebetulnya saya juga ngeritik semua yang diunek-unek sampean itu takok no. Kadang wong takok nasib guys. Kita misalnya saya itu sering punya utang sak juta, nih gak iso nyaur. <laughs> Kadang wong takok, kalau sekolah diutang sak miliar cara nyaur piye? Wong kene diutang sak juta error cara nyaur kok ditakok iso utang ya napa? <laughs> Sak miliar. Kulo nu santri, bojone niku tiga wong sugih. Kowe ku nang kesuwan kulo takok carane ngrukokno ngrukono bojone. Ya kene bingung piye carane? Bojo sitok kowe kudu purik malah. <laughs> Ditakoki. Bojo nopo Telu. Nah ternyata santri itu terinspirasi oleh cerita-cerita. Sarate wali ku kudu di bojo cerewet. Nak sitok wae cerewet wali apa meneh nak telu. Dia cara berpikir begitu. Nah, itu yang bojo pertama itu ngancam nak masih sah dengan istri kedua ketiga mau bunuh diri. Terus dia nate nyuwun sewu melafatkan tolak. Terus takok tengkulo niku termasuk mukroh nopo boten Gus <laughs> karena saya melafatkan itu dipaksa diancam bucu pertama mau nopo lah itu nang fakih kan hanya ada sartul muk ikroh itu mukre harus mampu mewujudkan mahad dadahu kena arah megat tak patah ini ini ndak kasusnya unik umumnya bab ikroh di fakih kan nak ora kita patah ini ini ndak ini kasusnya beda nak rabok turuti aku mati <laughs> itu kan bingung Ya saya sekalian nunggu sofre, ya, jawab bawa alam <laughs> Nunggu Jibril ya sudah akan datang. Artinya gini ya, eh, problem kita kekinian itu setiap masyarakat punya eskal atau punya grundel itu ditanyakan kiai. Padahal seharusnya tidak sesuatu yang harus apa ditanyakan. Misalnya koyok gawani di bojo ya mesti sumpek ngurmat wong itu sitok eh sumpek kemudian telu terus gawane wong duwe utang akeh ya sumpek hal-hal seperti itu kan lazim sebenarnya nggak perlu ditanyakan wis biasa wae standar tapi kita ini sering menuntut orang lain menjadi solusi ya bagi orang itu makanya saya kalau ngajar di Jogja itu sering cerita begitu e, problem orang kota itu adalah kalau punya beban itu dibebankan ke negara atau ke kiai atau ke ustad padahal beban ini sebagai hukuman karena kesalahannya apa sendiri saya masih ingat betul ketika kasus Aid. Mbah Mun itu orang yang sangat uh, eh, syafik li umatih sangat sangat syafiq lah, sangat syafaqah pada umatnya. Ketika ada seorang dokter peneliti obat Aid, itu sangat tertantang, dia sangat obsesi bisa menyembuhkan Aid. Aid yang karena free sex ya, bukan karena ketularan. Saya ulang lagi yang karena seks bebas bukan karena ketularan. Itu tidak biasanya Yai Duko. Baru pertama itu saya melihat Yai itu agak Duko. Terus beliau tidak jawab, tapi setelah dokter itu pulang ngendikan begini. Pangeran itu kadang ngersano kabeh sanksi sanksi ini cara bahasa modern sanksi ini Ya tujuannya pangeran itu uang ben tobat ben balik Allah. Jadi ada uang uripe ngawur di hutang ya sanksi ini uang urip ngawur diutang ben uripe apik. Intinya anak intinya Mbah Mun tuh mau ngendikan kesalahan niku pantas ya sanksi ini. ben wong tobat. Lah saiki kiai iku nak ditakoki ngono berusaha cari solusi sanksiku padahal Allah kepengen memberi sanksi. Enggak sampean misalnya zaman mondok ras regep terus bareng saya dadi kiai bingung terus kula kan dadi solusi Gus kayak donga laduni. <laughs> Wong pangeran kayak sanksi kuwe zaman mondok ras regep. Ben rasane isin maca keliru di depan umum. <laughs> Malah yo ijazah napa? Laduni. Jadi itu pelajaran bagi saya menurut saya. Jadi kata Mbah Mun eh, la'allahum yarjiun itu la'allahum yantahun yang di Quran itu Eh, satu kesalahan itu pasti Allah itu menghendaki ada apa? sanksi. Tentu maksudnya Allah baik supaya tobat. Tapi sekarang sanksi itu mau dihilangkan. Kadang konsultan itu kia kayak bojo, bojo kepengen minggat. Sing lanang tak ikan kena apa? Mun lami Gus buatan nafakoi. Ya aku yang mending normal aku minggat, aku terlambat bojomu kepengen minggat saya aku terlambat. Kudune wis wingi-wingi. normalnya wong lanang rata tanggung jawab, sanksi ini bojone Mingga. itu cara kula kiai ini memberi nopo solusi tak tak kok ilang tentang teng tiang tuane berarti bojomu pinter wes ngerti sing lanang ora kena deloki melok wong tuane ya meniku dadi <laughs> nah seperti itu menurut saya semua kiai itu harus kayak saya dalam bab itu tapi mereka nyari dungo biye bojo iki ra dicukupilah seneng terus golek ake pengasih <laughs> golek jimat akhirnya bangun nanti cerita sing kulo paling tak kenang sih akhirnya kiai ini nganti lali ya ana wong melarat di ijazah kiai berhubung kiai ku isin muni ra iso diijazahi duha mek donga kiyaine ku lali nak dhewe dhewe fakir akhirnya si minta yang minta ijazah ditimbali Mbah Mun rene tak ijazahi kowe yo ijazah duha mek sapa kiai iki lha kiai ku dhewe fakir kok mau jalu ijazah yo <laughs> ijazah ya aku sing wis sukses dadi kiai sugih